Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, mungkin perlu kita menanyakan satu hal. Itu pernah atau belum belajar sebelum ini? Alim sudah bermuslim. Ali, Musyidik, Karim, Sulaiman. Mas pernah? sama sekali. Sampai 80 jurus dulu bang. Jadi tuh, Jadi sudah. Fauzi sudah. Izin sudah. sudah. Mas Imam pernah. biasa atau jurus dulu bang. Selesai? eh? Awal-awal jurus dulu bang pernah. Jadi tuh, Nah, ini tuh, Abdul Aziz pernah bahasa Arab terus dulu bang berapa sampai jadi tiga satu dua tiga selesai hmm. Mas Harif Sebelumnya apa? sama sekali sampai jadi berapa jadi satu nah sudah dapat belum juga oke oh, iya. Masa stop berburu sama Pak Bowo gak dewe tegak Hah? sebelum subuh berani. Nah, berani ini subuh kamu <laughs> berani kamu setelah malam ini berani di Masjid Nabawi itu pelajaran mulai dari sebelum satu jam sebelum subuh jadi kalau anak mau berangkat belajar ke Saudi sekarang ya siap-siap memang seperti itu Hah? ini yang latihan dulu di sini. Kalau sih tidak lulus, bisa dipastikan di majelis ulama nggak mungkin lulus. Berat. Di majelis ulama berkali-kali lipat beratnya daripada ini. Belajarnya satu jam sebelum subuh loh, Al-Syekh Al-Haidan. Alhamdulillah, satu jam sebelum subuh sudah buka pelajaran. Jadi itu cuma delapan, cuma sembilan. Tapi murid-murid senior semua mapan semua. Ulama muridnya sembilan. Satu-satu setiap hari di di di kembali. Baik. Eh, Bapak siapa nama? Pak Slamet. Sebelumnya pernah? Nol. Hmm. Engkau sudah selesai dari dulu. Sudah kan? Penguasa Mubarak? Enggak pernah. Biasa? Awal-awal. Terus dulu kok? Berarti eh, kadang-kadang nanti anak konsultasikan tuh boleh ya? bangunan, ukur tanah, ahlinya. Insya Allah bisa ya. Untuk pondok saja gitu, konsultasi. Beliau ahli tata kota. Kemarin satu baru cerita tentang antum tanam oh, itu memanfaatkan dukungan oh ya yang lainnya Mas Danang sudah berarti artinya apa dari pertanyaan ini kan kita bisa mengatur apa namanya cepat atau lambatnya atau siapa yang perlu diperhatikan secara khusus kan begitu seperti Pak Slamet tentu nanti lebih diperhatikan secara khusus karena dari nol kan begitu nah tapi walaupun mulai dari nol itu bukan bukan halangan bukan halangan banyak yang ambil start duluan tapi di tengah jalan macet yang start belakangan akhirnya bisa menyusul. Baik, bismillahirrahmanirrahim halaman pertama. Halaman pertama sampai dengan halaman ke-12 halaman pertama sampai dengan halaman ke-12 membahas tentang beberapa pengertian atau definisi istilah yang akan sering kita jumpai dalam belajar bahasa Arab. Halaman pertama sampai halaman berapa tadi? 12. Ini menjelaskan tentang beberapa istilah yang akan sering kita jumpai dalam pelajaran bahasa Arab. Kemudian halaman yang selanjutnya, halaman 13 sampai yang berikutnya akan dibahas tentang i'rab dan albina, mabni dan mu'rab. Setelah itu baru masuk pada inti pelajaran. Baik, karena ini terkait dengan definisi atau pengertian beberapa istilah yang sering kita jumpai dalam bahasa Arab, maka relatif lebih mudah. Relatif lebih mudah, terutama pelajaran-pelajaran pertama. Baik, kita mulai. Qala al-muallif al-harfu. Al-harfu kalau dalam bahasa Indonesia berarti huruf. Berarti huruf Al-harfu dalam bahasa Arab itu bentuk tunggal. Jadi satu huruf. Kalau lebih dari satu, dua dan seterusnya dalam bahasa Arab disebut al-huruf. Al-harfu itu bentuk tunggal, jamaknya al-huruf. Qala al-muallif al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu Mislu ba, ya, sa, nun, ha. Huruf adalah sesuatu yang menyusun sebuah kata. Yaitu sebuah kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab. Kalimat di dalam bahasa Arab artinya sebuah kata. Jadi huruf itu adalah huruf yang Eh, sesuatu yang menyusun sebuah sebuah kalimat sehingga bentuk yang paling kecil dalam bahasa Arab adalah huruf. huruf. Beberapa huruf disusun menjadi sebuah kalimat. Menjadi sebuah kalimat. Contohnya apa? Ba, ya, ta, nun, a. Ini semua disebut dengan huruf dalam bahasa Arab. Mudah ya. Yang kedua al kalimatu Al-kalimatu, sebuah kalimat. Al-kalimatu hiya lafzun lahu maknan. Kalimat adalah sebuah lafaz yang mengandung makna. Kata bermakna. Satu kata yang bermakna, artinya yang bisa dipahami. Satu kata. Mitlu contohnya madrasatun. Apa arti madrasatun? Sekolah. Menjadi bahasa Indonesia madrasah. Daftarun. Apa artinya daftarun? Sebuah buku. Mirsamun. Apa artinya? Sebuah penggaris. Yaktubu. Apa artinya? Sedang menulis. Yaktubu artinya sedang menulis. kerau sedang membaca. jisu sedang duduk. Yadhabu sedang pergi. Ala di atas. Bi dengan. An dari min dari fi di dalam ila ke ila ke ini semua adalah kalimat satu kalimat satu kalimat artinya dalam bahasa Indonesia satu kata sekolah buku penggaris menulis membaca duduk pergi di atas dengan dari di dalam ke ini semua dalam bahasa Arab dinamakan apa? Kalimat. Kemudian al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatu al-mufidatu. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Kata beliau al-jumlatul mufidatu hiya tarkibu alladhi yufidu faidatan tammatan. Jumlah mufidah jumlah mufidah dia adalah jumlah mufidah adalah susunan beberapa kalimat. At-tarkib artinya susunan. Jumlah mufidah adalah susunan beberapa kalimat yang memberikan faidah secara sempurna. Artinya memiliki makna secara utuh. Bisa dipahami. Watusamma aibon kalaman. Jumlah mufidah juga dinamakan kalam. Jumlah mufidah juga dinamakan kalam. Baik, huruf itu bagian terkecil. Dari beberapa huruf terbentuk sebuah kalimat sebuah kalimat. Beberapa kalimat disusun menjadi apa? Kalam atau dinamakan juga dengan jumlah mufidah. Contohnya huwa yajlisu 'alal kursi. Dia huwa yajlisu sedang duduk 'alal kursi di atas kursi. Dia sedang duduk di atas kursi. Ana aktubu fit daftari saya sedang menulis di buku tulis Aliun maribun. Apa artinya Aliun maribun? Ali sedang sakit. Ahmadu ustazun. Ahmad adalah seorang ustaz. Gua ghaniyun. Dia adalah orang kaya. Huwa ghaniyun. Huwa yajlisu alal kursi. Dalam bahasa Arab susunan ini dinamakan apa ya kawan? Dinamakan kalam atau jumlah mufidah. Karena tersusun dari beberapa kalimat. Ana aktubu fid daftari. Susunan beberapa kalimat ini dinamakan kalam atau jumlah mufidah. Demikian juga Aliyun, maridun Ahmadu ustadzun huwa ghanim dinamakan jumlah mufidah atau kalam. Alam al aqsamul harfi jenis-jenis huruf huruf itu ada dua macam yang pertama harfun hijaiyun atau harfun mabani yang pertama adalah huruf hijaiyah atau huruf mabani, yaitu huruf yang tidak memiliki arti sama sekali. Antum berikan keterangan harfun hijai atau harfun mabani, silakan. Harfun hijai adalah huruf yang tidak memiliki arti sama sekali. Nanti akan diujikan ini hari Ahad. Akan saya tanyakan dalam beberapa soal. Apa yang dimaksud dengan huruf hijai? Maka jawabannya huruf hijai adalah huruf yang tidak memiliki arti sama sekali, tidak ada artinya. Seperti apa? Alif, ba, ta, ta. Kemudian yang kedua harfun ma'ani. Harfun ma'ani adalah huruf yang memiliki arti. Huruf yang memiliki arti. Apa contohnya? Wa, apa artinya wa? Dan. Au. Apa artinya au? Atau. Tumma. Apa artinya? Kemudian. Min. Dari. Semuanya huruf dan memiliki arti. Jadi secara singkat huruf itu ada dua macam. Ada huruf hijai atau huruf mabani. Yaitu huruf yang tidak memiliki arti sama sekali yang kedua huruf ma'ani yaitu huruf yang memiliki arti bermakna, huruf yang bermakna. Nah, bagian terkecil dalam bahasa Arab dinamakan apa? Mas Ari? Huruf. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat Pak Selamat? Susunan beberapa huruf. Susunan beberapa huruf. Apa yang dimaksud dengan jumlah mufidah, izat, kalimat susunan beberapa kalimat yang bisa dipahami itu jumlah mufidah apa yang dimaksud huruf ma'ani fadli huruf ma'ani huruf yang ayo huruf yang memiliki arti huruf mabani kuat huruf yang tidak memiliki arti nah Wallahu a'lam bishawab. Ini pertemuan pertama Insya Allah. Pertemuan pertama masih muda. Yang kedua lebih mudah dan seterusnya lebih mudah lagi. Baik, cukup Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Targetnya 3 bulan selesai.